Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Wa ila jami'al muslimina wal musliman Aba'ana wa mahatina wa jidadana wa jaddatina wa qadai hajatina Kemarin ya Muzaffar Sito Wa ila ruhi ki Haji Muzaffar al رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Tunggu-tunggu diwaca mawon Nopor min terakhir Enten sing maknani halaman itu likur Bismillahirrahmanirrahim Allahumma khalaqta nafsi wa anta tawaffaha oh, Sudah dulu Oh lagi Jami'u saghir itu Anna nabiyya sallallahu alaihi wasallama Kana idhashtakal insanu syai'a minhu apabila ada seseorang mengeluhkan sakit minhu kepada Nabi au kanat utawa ono bi dalam diri orang itu kurhatun luka catu au curhun atau luka karena alat curhun itu karena benda tajam kurhatun itu korengen korengan hmm. maka memberi isyarat ay fa'ala qala mongko agawe sapa nabi sallallahu alaihi wasallam bi asbuihi hakada dengan drijine ngene iku lho la ngene iki iku piye wa Sufyan bin Uyainah ar-rawi si Sufyan bin Unayyah sang perawi itu meletakkan tahu jari telunjuknya bil arti ke tanah ini lemah Summa rafa'aha lalu dia angkat jari itu. Diambani lemah diangkat terus bismillah turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa saqimuna biizni rabbina. Jadi diusairi lemah didoni diwacakne donga. Bismillah tanahnya Allah, eh, tanahnya apa, debunya tanah kita ludah sebagian dari kita dengan izin Allah si pasien akan sembuh. Bismillah turbatu ardina biri qati ba'dina kelawan itu sebagian dari kita yusfa diberi kesembuhan sakimuna orang sakit dari kita. Tapi ya semuanya bi idzni Rabbina. Terus eh, suntik. Ya. Tapi kalau dulu ya memang begitu. Nyubuk pakai ini lemah ini atau garam Pokoknya yang cari tanah Bismillah tukatu artina biru kabat yushfabi saqimna begini Karena biri kati kan Ada ludahnya sedikit Terus diuyak yang Sakit tadi Ya hmm wa anha dari Aisyah anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana ya'ud ba'dha ahli Nabi menjenguk sebagian keluarganya yamsahu biyadihi yumna Nabi mengusap dengan tangan kanannya wa yaqul Allahumma rabban nas adhibil bas washfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uka syifaan la yughadiru ba'dahu saqaman ya Allah Tuhan penguasa manusia hilangkan sakit sembuhkan engkaulah yang maha menyembuhkan sejatinya tiada kesembuhan kecuali hanya kesembuhan dari engkau dengan benar-benar sembuh yang tidak menyisakan rasa sakit muttafaqun alaih ala arqika bi ruqyati rasulillah Maukah anda saya suwuk Dengan suwuannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Anas bilang Bala ya mau Qala Terus beliau berkata uh, oh, Sabit ya Sabit mau Anas berkata Allahumma rabban nas Mudhibal bas Isfi anta syafi La syafia illa anta Syifaan la yugadiru sakaman dengan benar-benar sembuh yang tidak menyisakan penyakit, rasa sakit. <clears throat> Berikutnya Adani menjenguk aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata ragam doa macam-macam. Dongakne wong sakit muga-muga waras, muga-muga waras ngono ya sekene. Allah masfi sa'dan, Allah masfi sa'dan, Allah masfi sa'dan. Sembuhkan Sa'ad Menurut eh, dia gak bokong. Anahu syaka bahwasanya Abil As wadul mengeluh ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bacaan sakit yaitu yang dia rasakan fi jasadi dalam jasadnya faqal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suwun dewe ya iki kongkon nyuwuk dewe ndak <clears throat> ya taka ala lati ta'lam Taruh tanganmu di tempat yang anda rasa sakit min jasadika. Wakul ucapkan bismillah, bismillah, bismillah. Beng, telu. Wakul sab'a marrat. A'udhu billah bi'izzatillah wa qudrati min syarri ma ajidu wa uhadir. Aku berlindung dengan keperkasaan dan kekuasaan Allah dari kejelekan apa yang aku rasakan dan saya takuti. Rawahu Muslim. Man ada maridhan lam yahdur ajaluhu Barang siapa menjenguk orang sakit yang belum saatnya hadir ajal Faqala indahu sab'a marrat Lalu dekat orang sakit dia mengucap ini tujuh kali As'alullahal azim Rabbal arshil azim An yash fiaka Saya mohon pada Allah yang maha agung Pemilik aras yang agung Agar menyembuhkanmu Illa afahullah Pasti Allah sembuhkan dia min dzalikal marad <clears throat> dakhala ala arabiyyin bahwa nabi bertamu dakhala ala bertamu pada seorang badui yauduhu halih menjenguknya wa kana idza dakhala ala man yaudu dan biasanya nabi kalau bertamu pada orang yang dia jenguk eh, diberi sugesti oh kau apa waras labas tahur kau apa waras waras insya Allah. Ini sugesti ya penting. Ini apa-apa waras. Rawahul Bukhari riwayat Imam Bukhari. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Anna Jibril atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam faqal, "Ya Muhammad, astakaita?" Eh, wahai Muhammad, apakah Anda merasa sakit? Qala na'am. <clears throat> Terus Jibril nyuwuk, "Bismillahirrahmanirrahim." Dengan asma Allah aku nyuwuk engkau min kulli syai'in yu'dhika dari segala sesuatu yang menyakitkan kamu min syarri kulli nafsin au aini hasidin dari kejahatan setiap orang atau pandangannya orang yang dengki Allah yasfik Allah akan menyembuhkan kamu bismillahi arkika diulangi lagi dengan asma Allah aku suwuk engkau berikutnya annahuma bahwasanya Abi Sa'id dan Abi Hurairah syahida menyaksikan ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala bahwa Rasul pernah bersabda mengqala la ilaha illallah wallahu akbar saddaqahu rabbuh maka Allah membenarkan ucapannya faqal seraya Allah berfirman ya benar, ka ana pangeran sakliyane aku la ilaha illa ana wa ana akbar wa idza qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Allah menjawab ya La ilaha illa ana dirasake masuruhan. Hmm. Allah menjawab la ilaha illa ana wahdi la syarikali. Kalau hamba mengucap ketika sakit, ketika sakit ini <clears throat> Mucap apa? La ilaha illallah, lahul mulku wa lahul hamdu. Allah menjawab, la ilaha illa ana, liyal mulku wa liyal hamdu. Ya benar. Semua kekuasaan puji hanya milikku. Wa idha qala jika hamba yang sakit mengucap la ilaha illallah wala wa wala quwata illa billah, Allah jawab la ilaha illa ana wala wa wala quwata illa bi. Nah, Mangqalaha fi maradih Barang siapa mengucap iku dalam sakitnya Summa mata lalu dia mati Lam tat amhunnar Dia tidak dimakan oleh api neraka La ilaha illallah wallahu akbar La ilaha illallah wahdahu la syarikalah La ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu La ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billah An Ummi Salamah <clears throat> takhala bertamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah bertamu kepada Abu Salamah sedangkan Abu Salamah waqad saqa benar-benar telah membuka mendulu basaruhu meripatnya orang baru mati kan meripate mendolo buka fa lalu Nabi memejamkannya <clears throat> Pak Mudin biasa kan mana Pejamkan. Semua kala inna ruh idza qubida tabi'ahu basar. Kenapa mata itu mendelik kalau mati? Karena ruh itu jika dicabut diikuti oleh mata. Jadi matanya nyawang. Loh loh loh. Nang di Ahmed. Nyawang menduur begitu. Ditinggal ruh itu nyawang. Diikuti mata. Makanya matanya Melili. Ya. Kecuali sing matane bijak. Melili tetap. Karepe melili tapi gak iso. Fatajah lalu menjerit-jerit Ketika si Abu Salamah benar-benar wafat Menjeritlah nasun orang-orang Min ahli dari keluarganya Fakal, la tad'u ala anfusikum illa bi khair. Jangan kalian mendoakan dirimu kecuali yang baik-baik. Lek ndonga sing apik lho yo. Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Karena malaikat mengamini apapun yang kalian ucapkan. Jadi lek ana wong ndonga sampean amin-amin, itu kak niru setan itu. Itu niru malah malaikat enggak sesat. Yang sesat itu nuru setan, wala tattabi'u khutwati syaitan. Jadi benerai dongo bareng-bareng lu. Imam dongo makmum amin amin enggak bedengahin. Wong niru malaikat tok betengah. Malaikat itu mengamini apa yang Anda ucapkan. Kalau kita mengamini imam, tiru malaikat. Nah, saya enggak mau wong tiru malaikat kok dibilang sesat. Tiru malaikat kok dibilang bed, bed a, Ya enggak. Bed a. Tapi malaikat buatan semerap A, Ustaz. Apa? Hmm, pokoknya malaikat itu yaf'aluna ma yu'marun. La ya'sunallah ma amarahum yaf'aluna ma yu'marun. Kalau malaikat melakukan berarti diperintah. Kalau diperintah berarti bukan bed a. Nah, Wong diperintah. kemajuan ada. Kan. Bismillahirrahmanirrahim. Semakal lalu Nabi mendoakan. Ini kalau ada suami istri, suaminya mati, saya mendoakan jandanya itu juga didoakan. Allah maghfir li Abi Salamah ya Allah ampunilah Abu Salamah yang meninggal itu warfa karojatahu fil mahdiyin angkat derajatnya fi bimakna ma'a bersama orang-orang yang mendapat hidayah wakhlufhu fi aqibihi ganti Abu Salamah di lingkungan keluarganya fil ghabirin pada orang-orang yang dia tinggalkan muko-muko ada orang yang mengganti Abu Salama sebagai kepala kelu keluarga. Eh, akhirnya diganti dengan yang lebih baik. Diganti kancing Nabi. Itu. Waghfir lana walahu ya rabbal alamin. Itu ustaz nyambangi rondo teles bojone mati ndongo ngene. Wakhlufu fi aqibihi fil Gantilah ya Allah dia takon ya sinten Ustaz gantine Gampang we Enten ana telung wulan kas takon barang raimu eh. Waghfir lana walahu ya rabbal alamin Wafsah lahu fi qabri Jembarkan kuburnya Wanawir lahu fi ini dalile wong Jawa, muka-muka Padang dalane jembar kubure. Nah. Ya. Anu wong Jawa lan anu mati anu ngoten. Rawahu Muslim. Salah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala janazatin mensolati janazah hafiztu min du'ai saya hafal sebagian doanya Beliau mengucap Allah maghfirlah warhamhu wa'afi wa'afanhu akrim nuzulahu Muliakan suguhannya Hidangannya mayit itu Nuzul itu diafa Wawasik madakhalahu Jembarkan kuburnya Warsilhu bilma wasal jual barat Sucikan dosanya dengan air, salju dan embun Wanakihi minal khataya <clears throat> Bersihkan dia dari kesalahan-kesalahan. Kama naqaita taubal abyadha minad danas. Seperti engkau membersihkan baju putih dari noda. Wa abdil hutaron khairan min tari. Gantilah dia rumah yang lebih baik dari rumahnya. Wa ahlan khairan min ahli. Keluarga yang lebih baik dari keluarganya. Wa zaujan khairan min zauji ya, ya mandi wa adkhilhul jannah wa a'idhu lindungi dia min azabil qabri wa min azabin nar saking api edungane hatta tamannaitu an akuna dzalikal mayyita sampai aku berharap kalau-kalau mayitnya itu saya dah ditungakne kaya ngono apike mbok yo ngoniku mayite aku hmm. Berikutnya wa an Abi Hurairah wa Abi Qatadah wa Abi Ibrahim al-Ashhali an Abi wa abuhu bapaknya ini juga sahabiyun radhiyallahu anhum ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu shalla ala janazatin li hayyina wa wa wa mayyitina saghirina kabirina wa dhakarina wa unsana wa shahidina wa وأنثانا Allahumma man اللهم minna fa منا ala al-islam wa man منا minna fatawaffahu alal iman itu ya Allah orang yang kau hidupkan di antara kami hidupkan dia tetap istiqomah alal Islam orang yang kau wafatkan di antara kami wafatkan dia atas iman la tahrimna ajrahu jangan kau halangi pahala mayit loh ini berarti dongane tekakno tekakno ganjarane ini eh, dalil NU. Jangan kau halangi, tekakno. Muhammadiyah enggak gelem lek ndonga iki piye. Purun tapi enggak paham. Eh. jangan kau halangi, padahal mereka berpendapat ojo teko <laughs> kan. yang padha karo halang ngono. Kan. Gua gua blok ini cukup yang goblok mereka gitu kan. hmm. Wala taftinna ba'dahu Jangan kau fitnah kami setelah kematian mayit ini Jangan kau turunkan musibah Untuk menolak musibah pakai soda Sodako Lek wis ditolak musibah ya selamat Makanya sodako untuk mayit ini namanya selamatan Jadi selamat ganjaran yang mayit halaha ajrun in sadak anha kala na'am yang hadis Bukhari kan itu sami itu aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza sallaitum alal mayyit fa akhlisu lahu du'a jika kalian mensolati mayit murnikan untuk mayit itu doa khususkan doa hanya untuk mayit engko ndongakne awake dhewe Khususkan doa untuk mayit. Terus tentang sholat jenazah doanya Nabi Allahumma anta rabbuha wa anta khalaqtaha wa anta hadaitaha lil Islam wa anta qabadta ruhaha wa anta a'lamu bi sirriha wa alaniyatiha ji'naka syufa'a lahu faghfir lahu ini biasanya tak baca juga Ya Allah engkaulah Tuhannya engkau pula yang menciptakan dia engkau yang memberi hidayah masuk Islam engkau pula yang mencabut nyawanya dan engkau yang lebih tahu batin maupun dohirnya mayit ini eh, terus apa karepmu jiknaka kami datang menghadapmu syufa'a Allah untuk memberi pertolongan mayit faghfir lahu mohon ampuni dia ya Allah Nabang ya hal eh salat bina salat bersama kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala rajulin minal muslimin mensolati seorang laki-laki dari orang Islam doanya Allahumma inna fulan ibna fulan fi zimmatika wa habli jiwarika faqihi fitnatal qabri wa azaban nar wa anta ahlul wafa'i wal hamdi ini tungane mayit wah kayak tungane salat ya Allah sesungguhnya Mas Abdul Halim bin siapa eh, bin Salim Eh. Fulan bin Fulan itu ada dalam tanggunganmu. Orang itu pokok sholat dijaga berarti ditanggung Gusti Allah. Nah sekarang ditagih jaminannya Apalagi jamaah. Kanat filim matilah. Wahabli jiwarika. Dia ada dalam ikatan perlindunganmu ini, ini jiwar perlindungan juga acara yujiru istajaro yas tajiru nah karena ada dalam ikatan perlindunganmu menurut janjimu lindungi dia jaga dia dari eh, seksa kubur wa adzaban nar wa anta ahlul wafa wal hamdi padahal engkau zat yang ahli memenuhi janji Allah maghfirlahu warhamhu innaka antal ghafurur rahim Berikutnya doa hual ibadah. Doa itu adalah ibadah. Makanya menurut tasawuf doa itu jangan niat menuntut, jangan niat menggugat, jangan niat nagih hutang, diniati ibadah. Doa itu adalah ibadah. Dan karena ada huwa eh, domir fasal khabarnya pakai al ini hasr. Yang dibenarkan doa itu hanya ibadah. Bukan untuk yang lain-lain. Sama dengan uh, manil ustad, al ustad muzaki. Itu tidak menutup kemungkinan yang lain juga ustad. Tapi kalau dibilang al ustad huwa muzaki. Oh, yang jadi ustad ini muzaki, yang lain enggak. Itu kalau ada domir fasal begitu. Uh, eh, muzaki ustad masih terbuka peluang ya enggak ustad juga. Ya ustad, ya apa pedagang. Tapi kalau muzaki huwal ustad itu hanya hanya menjadi ustad, yang lain tidak. muzaki kan muzakar. Apa? Muwe kan. Ya muwe. Muwe. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-doa huwal ibadah. Sing bener ndonga itu niate ibadah. Ora diwehi wong ya ibadah, ngelakoni perintah. Nagih enggak pantas. Modalmu nagih pangeran lu piro? Eh, pangeran tahu utang piro? Nah, nah. nengok maksa-maksa. Ora oleh nagih, ora oleh nuntut. Tapi berdoa apapun boleh. Apa? Tapi niatnya ibadah. Ini kan masalah toto kromo ya. Syariat mungkin ngoleh nih tapi enggak enggak patek toto kromo. Pokoknya semuanya batah wa makhlakul jinna wal insa illa liya'budun. Hmm. Lagi syariah boleh no. Tapi tata kramane ya tetap ngibadah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya sahibul jawami' minat doa. Nabi itu suka doa yang lengkap-lengkap. Kalimatnya komplit. Ya Allah berikan kami keselamatan dunia akhirat komplit. Ya Allah berikan kami istri solihah komplit. Kalimatnya itu singkat padat. Orang usah. Ya Allah saya minta istri tingginya 162. Bobotnya kira-kira 45 kilo. Enggak mau doa ngerucil-ngerucilin. Pakai kalimat yang lengkap gitu. mencakup banyak gitu. Ya Allah hari ini saya butuh beras setengah kilo mohon diberi setengah kilo berambangnya satu on ya Allah mohon <laughs> wong wong ndonga ngercil ya. eh. mungkin lek ngrecil ning dianggap melijo eh. <laughs> tapi ya Allah duit ya Allah mosok ben Iku sih termasuk ngercil. Karena duit itu belum tentu membawa kemaslahatan. Pas melarat gak Wayu barang suke Wayu. Wah, cari ini sunnatullah. Sunnatul Rasul. Oh, ah, sunatul Rasul. Nanti bang mecak. Wayada'u masih masiwa Nabi meninggalkan kalimat-kalimat yang tidak lengkap, yang tidak komplit. Parsial-parsial itu Nabi nggak senang. karetan itu bisa. Karena aksaru in Nabi adalah kebanyakan doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah ma'atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Muttafaqun alaih. Eh, wis sumule jame. Lengkap komplit. Wa kana Anasun ini keliru harokat ilama. Idza arada an yad'u bi da'watin da'a biha. Anas itu kalau ingin berdoa, roban Atina itu dibaca, baru nanti baca yang lain-lain juga. Wa idha arada an doa bi du'ain da'a biha fihi. Ya kalau dia ingin mendoa doa yang lain, maka roban Atina itu juga dia baca di dalam doanya. Iya. kesimpulannya atau kesimpulannya gusti no penati nabi sunnah nah ngoten lo gusti Wa kana rajulu idza aslama 'allamahu nabi adalah seseorang jika masuk Islam Nabi mengajarinya salat salat. ini orang diajari demo negara negara Islam. Diajari salat, salat itu durung beres negara Islam. Suma amarahu an yada'wa bihaula'il kalimat. Lalu memerintahnya supaya berdoa dengan kalimat-kalimat ini. Allah maghfirili warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Rawahu muslim. Wa atahu rajul. Ada orang datang faqal ya Rasulullah kafaqul. Hina as'alu rabbi. Bagaimana aku ucap ketika mohon pada Tuhan. Qul. Allah maghfirili warhamni wa'afini warzuqni. Fa ha'ula tajma'ulaka dunyaka wa akhirataka. Doa-doa ini merangkum kepentingan dunia dan akhiratmu. Allahumma ya musarrifal qulub, sarif qulubana ala ta'atik. Ya Allah zat yang mengarahkan hati, arahkan hati kami untuk taat padamu. Ta'awadhu billah. Berlindunglah kepada Allah min jahdil bala wa darakis syaqa. Eh, darak ya saya bacanya tarok. Karena di Quran ini la takhafu eh, apa? Tarakau wala takhsha. Itu loh. Eh, cerita Nabi Musa itu loh. La takhafu tarakau wala takhsha. Taraka. bisa ukur kan. Ya sak karepe. Lah mati Nggih. Min jahdil bala bukan juhdi. Kalau cuti itu upaya sungguh-sungguh kalau jahdi payah. Nah, susah payah itu jahdun, berat, syiddah. Kalau juhdun jamaknya juhud. Kalau ini jahdun jamaknya ajahat eh, jahdil bala Wadarokis rokis syaqa bukan syaqa. Karena syaqa sako eh, syaqiyah syaqawah nah, syaqawatan. Jadi sini di fathah. Syaqa wasu'il qada wa syamatatil ada. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa tarakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil ada. Iya. Kalau saya bacanya garok. Eh, ya Allah, aku berlindunganmu dari balak yang sangat berat, memayahkan atau terkejar oleh kesengsaraan barok terkejar ditututi wasuil qada nasib yang jelek aja a'da syukur sukur musuh orang kesandung itu sudah sakit tapi lek disukur musuh mudah sakit syukur kapok ker Samata itu kita gembira ketika orang lain kesaki kesakitan. Cara tarik iku jenenge nyukur-nyukur. Hmm. Berikutnya Qul Allah mahdini wasaddidni Ya Allah berilah aku hidayah dan luruskan aku Sadat, tepat Melakukan apapun tepat, pas Gak luweh gak kurang Plek, plek, plek eh, Sadat Allahumma inni as'alukal huda was Sadat Itu juga boleh Atau kalimatnya Ihdini wasaddidni atau inni as'alukal huda wassadad. Berikutnya Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubni wal haram wal bukhl wa a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Ada lagi tambahan wa dhala'id dain wa ghalabatir rijal. Ya Allah, aku berlindung denganmu dari ajaz Najis itu belum melakukan sudah merasa nggak mampu. Pesi, pesimis, kalah sebelum berperang, loyo sebelum bertanding. Ya. Perlu. Perlu. Iya lek mantan anyar perlu wal kasal males wal jubni penakut wal haram tikun wal bukhli bakhil wa dhala'ikain dan beratnya hutang wa ghalabatir rijal dan dipaksa orang lain gara-gara berhutang budi akhirnya malih terpaksa ngikuti orang lain eh, ya jangan sampai begitu kayak Siti Nurbaya makanya ngungkit-ngungkit ngundat-undati nggak boleh biar orang lain nggak tertekan karena jasa sampean. Qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasul alimni du'aan ad'uhu ad'u biha fi, bihi fi salati. Ajari aku doa yang aku doa dalam salatku ini setelah, setelah tahiyat. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran, ada riwayat kabiran. Bacanya dua-dua. Zalamtu nafsi zulman katsiran kabiran walau yaghfiru dzunuba illa anta sungguh tiada mengampuni dosa kecuali hanya engkau faghfirli maghfiratan langsung dari sisimu min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim itu doa setelah tahiyat Allahumma inni a'udzubika min syarri ma wa syarri ma a'lam Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal bukhli wal haram wa adzabil Ini beda redaksi hampir sama-sama.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 Ya Allah engkau sebaik baik Ati nafsi takwaha Berikan ketakwaan pada diriku Wazakiha sucikan diriku Engkau sebaik-baik orang yang mensucikan diriku Anta waliyuha engkaulah yang mengurusi diriku Wa maulaha dan yang melindungi diriku Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yang fa tidak manfaat Wa qalbin asyak tidak tunduk Wa minafsil tashba' nafsu yang enggak pernah puas Kurangai eh. Wis lemu sik kurang lemu. Amin dakwatin istajabu laha. Mulane aku gak mangan iki. Saya itu gak mangan kopo. Hmm. lembur buatan asal sakit Ayo lek. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu wa ilayka anabtu wa bika khasamtu wa ilayka hakamtu faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta wa la hawla wa la quwwata illa billahil alil azim Ya, kiai-kiai kita baca ini. Ya Allah, hanya kepadamu aku berserah diri, hanya padamu aku beriman. Hanya kepadamu aku ber, apa, eh, tawakal, pasrah. Wa ilaika anabtu hanya kepadamu aku kembali wa bika khasamtu hanya kepa, hanya denganmu saya e, berperkara, berdebat. Wa, wa ilaika hakamtu hanya kepadamu aku bertahkim, berhukum. Makalah ampunilah dosaku yang telah aku lakukan ya, atau yang belum aku lakukan, yang aku rahasiakan atau yang aku terang-terangan. Engkaulah yang mendahulukan ampunan, engkau pula yang mengakhirkannya. Berikutnya Allahumma inni a'udzubika min fitnatin nar wa 'adzabil nar wa min syarril ghina wal fakri lo sugih no eleke barang. takon takonmu? Duwe enggak mesti apik. Boten <laughs> Melarat ya kak mesti api. Ya Allah aku berlindung denganmu dari fitnahnya neraka azab kubur dan dari kejak apa jeleknya kaya maupun melarat. Jadi muka-muka melarat suki api ini barokah. Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri maniyi eh, cek mocar macir cek kak mocar macir militer militer zat zat Ya Allah aku berlindung denganmu dari jeleknya ya. Pendengaranku dari jeleknya penglihatanku Dari jeleknya lisanku Dan dari jelek atau jahatnya hatiku Juga berlindung dari kejahatan jeleknya maniku Diacir-acir ana sing ning moro seneng ana sing kali militer. Militer. Beli 16 ter. Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal judam wa sayyi'il asqam. Sungguh aku berlindung denganmu dari sakit belang, gila, lepra, penyakit-penyakit yang sangat kronis. Berikutnya, Allahumma inni a'udzubika minal ju'. Ya Allah, lindungi aku dari kelaparan. Fa innahu doji. Sejelek-jelek tempat apa, teman tidur itu lapar. Mulak malik ka iso turu wetenge klikean. Eh, eh, lapar itu sejelek-jelek eh, teman di tidur doji Wa a'udzu minal khiyanah. Aku berlindung denganmu dari sifat khianat. Fa innaha satil bitana, Khianat itu perangai watak yang sangat jelek. Ala u'allimuka kalimatin allamanihinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau Anda aku ajari kalimat-kalimat yang mana Rasul juga mengajari aku kalimat-kalimat itu. Laukan alaika mislu jabalin dainan addahullahu anka andai atasmu ada utang segunung sekalipun Allah akan melunasi membayarkan hutang itu untuk anda Allah makfini bihalalikan haramik <laughs> tungane ingun muka-muka puas dengan yang halal jauh dari yang haram malah nggak gampang dihutang tapi lespo utang nih <laughs> ya apa es kakul perawan Oh, es oh, kakul pointer kan. Sekolah terus. Boleh boleh. Oh, kalau lulus lulus tapi ya goblok. Thank Iya. Karena min doai Dawud adalah di antara doa Dawud itu Allahumma inni as'alaka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuni hubbak. Ya Allah, sungguh aku mohon cintamu, cinta orang yang mencintai Engkau dan amal perbuatan yang menyampaikan aku pada mahabbahmu. Allahumma ja'al hubbaka habba ilayya min nafsi Ya Allah jadikan cintamu itu lebih aku cintai daripada diriku sendiri ahabba ilayya kurang tasdid Oh kebablasan saya Hah? Lah 71 ini gak ono. Oh, Ustaz mencolok. Oh, oh ini anu tak sah ne UM dulu. Oh, Masa diwawai mana? Wah, Iwan ada protes lagi. Kok malah hijau? Eh, itu larangan iki. Kita lengkap itu. Enggak itu Zat? Mulai 71 Zat? Mulai Monggo. Larang itu. Bayar bayar nyicil lah. Allahumma alhimni rusti wa a'idhni min syarri nafsi. Ya Allah berilah aku ilham. Rusti petunjukku dan lindungi aku dari kejahatan diriku. Sallallahu al-afiyah. Mintalah kepada Allah keselamatan. Famakatu ayam. Lalu aku tinggal beberapa hari. Semajitu fakultu. Lalu aku datang. Ya Rasulullah al alimni syai'an. Wahai Rasulullah ajari aku sesuatu. Ya Abbas amma Rasulullah. Sallallahu al-afiyah. Fit dunya wal akhirah. Makanya doanya itu sering-sering Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah fitni wa dunya wal akhirah. Itu dari sini seger waras. Sip. Terus berikutnya karena aktsaru tu'ai yang paling sering doa Nabi itu ya muqallibal qulub tabbit qalbi ala dinik. Nah, siapa dulu yang bilang enggak ada hadisnya? Nah, jelas ke ini. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala Balik balik. Ya. Allahumma ya Allah ini sungguh aku as'aluka mohon padamu hubbak wa hubba man yuhibbuk cinta orang yang juga mencintai engkau wal amal ladzi yuballighuni hubbak <clears throat> amalan yang bisa menghantar aku sampai pada mahabbahmu Allahumma ja'al hubbaka ya Allah jadikan cinta kepadamu itu ahabba ilayya lebih disukai olehku min nafsi daripada diriku sendiri wa ahli wa minal ba'il wa minal ma'il barid bahkan dari air dingin sekalipun di Arab itu sangat mahal Alidlu ngototlah kalian dalam berdoa. Ngototlah kalian dalam berdoa. Alidlu bi dengan kalimat ya dal jalali wal ikram. Itu ya dal jalali wal ikram sering disebut. Ya dal jalali wal ikram. Diulang-ulang. Da'a berdoa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? <clears throat> Oh, itu terkait dengan kekuasaan. Nge. Jadi yang apa? Eh, kadang-kadang ketika Allah itu memenangkan kita itu harus mengalahkan orang lain musuh kita. Nah mungkin bagi kita itu jamaah, tapi bagi orang lain yang kalahkan dari jala. Ya. Makanya ya dal jalali wal ikram. Ini jalal dan jamal itu Mas Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah itu da'a bidu'ain kasir. Banyak doanya. Lam nahfad min husyai'an. Anak santri sing goblok ya tiba ya. Anak sahabat sing aku ke apa belas. Tunggu ni ram. Padha iki Pak. Iki maksudnya nyemoni kula mboten dadi. Sapone nang santri. Sahabat. Butuh butuh korep sahabat korep. Ala adullukum ala ma yajma'u dzalika kullah Mau kalian aku tunjukkan doa yang bisa merangkum dalika itu pulau semuanya? Kalian tak tunjukkan doa yang merangkum itu semua. Wis ngucapong ini ay. Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyuka Muhammad. Itu lengkap sudah. Ya Allah, kumohon padamu kebaikan apapun yang pernah diminta oleh nabimu. <laughs> Selesai. Nah, tungan ya krono gak lulus-lulus mang iku. Wa a'udzu bika min syarri masta'adzaka minhu. Aku berlindung denganmu dari kejahat kejelekan apapun yang pernah minta perlindungan dari hal itu Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Itu. Ini ketambahan kalimat ini enggak usah. An Abi Darda kana min du'ai Dawud apa? Ya, oh, ini hilang. Ya. Wa antal musta'an wa alaikal balak wa la haula wa la quwwata illa billah. Kok dipotongi karo UM? Eh. Wa antal musta'an wa alaikal balak wa la haula wa la quwwata illa billahil alil azim wa antal musta'an wa alaikal <clears throat> la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim UMPers berarti universitas moto Karena min doa Dawud Allahumma ini as'aluka hubbaka Oh balik mana Mujibati rahmatik Oh terulang. Hmm. Oh. Terulang lah itu tadi ada. Ya ya ya. Tujuh empat. Ini balik tujuh empat lagi. Lah iya setelah tujuh enam tujuh empat. Wah iya. Eh, ya enggak apa-apa. bisa gitu. Ya damai. Karena mendoai Rasulullah adalah di antara doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini juga kita baca Allahumma inni as'aluka mujibati rahmatika ya Allah sungguh aku mohon padamu hal-hal yang bisa mendatangkan rahmatmu <clears throat> wa azaima maghfiratika hal-hal yang memastikan ampunanmu azimah wassalamata min kulli ismin selamat dari segala bahaya wal ghanimata min kulli birrin keberuntungan dari segala yang baik-baik wal fauza bil jannah meraih surga wan najata minan nar Ya fulan idza awaita ila firasyika faqul lek sampean mapan turu ucapkan Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyika alladhi arsalta Ya Allah ku serahkan diriku padamu ku hadapkan diriku padamu dan aku serahkan semua urusanku padamu aku lindungkan diriku kepadamu juga Semuanya itu karena berhadap, berharap dan karena takut padamu Tiada tempat berlindung, tiada tempat mencari keselamatan dari ancamanmu Kecuali juga hanya kepada engkau <clears throat> Fa ka in mitta min lailatika Lek saman maca itu Lalu malam itu juga anda mati Mitta alal fitrah Maka anda mati berdasar fitratul islam Husnul Fatimah Meskipun gak sempat baca la ilaha illallah, wong turu bablas mati, tapi ya tetap matinya alal fitra La tiba urip sampai isu. Wa idza asbahta asabta khairan. Kalau Anda masuk sampai pagi tetap hidup, maka Anda akan memperoleh barokah. Saat durunge turu maca iku. Muttafaqun alaih. Napa? Oh, itu ya diwaca. Ini diwaca. Ya. Ini Nabi berpesan supaya dibaca yang terakhir. Eh sebelum itu moco apa? Ayat kursi. Yang ayat-ayatnya ya sebelum tidur ayat kursi tabarok. Kemudian eh, lillah. Ini yang ada hadisnya ya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Sampai habis itu. Terus ada juga hadis riwayat Ahmad supaya kita baca qul ya ayyuhal kafirun kok ono SMS melebu tempatnya di toko Zam Zamara Timur lah kok si melebu pun mau dah yes. Kok melebu saiki? Wah, niku badhe mlebet sampai nyampe amping ten mriku mboten mantu. Setelah itu ada perintah juga baca kuliah ya yuhal kafrun. Terus kalau Nabi sebelum tidur itu baca kulhu, falak, nas, ditiup di tangan, diusap ke seluruh tubuh. Begitu diulangi tiga kali. Terus nanti baca itu eh, Bismika Allahumma ya wa bismika amun Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'uhu Allahumma in ah, eh, apa in amata nafsi farhamha wa in amsakta nafsi uh, eh, in amsak amsakta nafsi farhamha wa in tawafaitaha uh, eh, fafatha kama tahfadu bihi ibadakas salihin. Terus ini dibaca yang terakhir mesti tabarok wae awal-awal itu tabarok lagi satu lagi satu Terus amal itu nggak harus istiqomah. Kalau kita istiqomah, Bismillahirrahmanirrahim ahya monggo. Tapi yang lain-lain itu mbok Yopisan pindo pernah dibaca. Gitu. Jadi tercatat sudah mengamalkan ilmu. Tidak sia-sia. Oh dibacakan eh, ta'awud aja. Anak tidur ya Anak cilik kan durung iso ndonga. Eh. Diawud. Itu le, ya, a'udzu bi kalimatil haytama itu le. Terus kenapa? Ya katanya Nabi kalau itu dibaca malam maka nggak akan ada bahaya sampai pagi kan begitu. Disebulakan menelari itu. Enggak ora kudu. Setan. Mangkola yakni idza kharaja min baiti barang siapa eh, mengucap ketika keluar dari rumah Bismillah tawakal 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Saya lebih suka hadis itu yang pas begini. Enggak saya tambahi biasa. Tidak bismillahirrahmanirrahim kalau saya baca untuk yang keluar rumah ini, mau pergi ini. Ya hanya bismillah tawakal 'ala Allah. Contohnya dari sono begitu. Wala haula wala quwwata illa billah. Kalau ucap begitu, Yukolulahu dikatakan padanya hudida wa kufita wa wukita Untung anda mendapat hidayah Anda diberesi, dicukupi dan dijaga Watanaha menyingkir anhu dari dia Asyaitanu setan Neng dalan kak gendaan syaitani wedi Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a yadayhi fi doa Nabi itu jika mengangkat kedua tangannya dalam berdoa lam yahuttahuma Nabi tidak menurunkan kedua tangan hatta yang saha sebelum Nabi ngusap bima dengan kedua tangan itu wajah wajahnya kayak wong NU lah ngangkat tangan gak mudun-mudun lek durung ngusap wajah ngomongnya NU malaikat NU itulah kita pun NU hmm. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini terakhir. Inna rabbakum hayyun karim. Sungguh Tuhanmu itu maha pemalu. Hayun yang dari haya. Ini. Bukan hayun yang dari hayatun. Nah, sungguh Tuhanmu itu pemalu, karimun, dan maha dermawan. Maha murah. Udahlah, mintalah. Gitu loh. Enggak, enggak lah ditolak. Dia maha murah kok. Yastahyi min abdi. Allah malu kepada hambanya. Idza rafa'ayadaihi. Jika hamba itu mengangkat kedua tangan ilai kepada Allah, Allah malu an yarudauma mengembalikan kedua tangan itu sifron kosong. Mesti teri, terisi. Allah malu kalau ada hamba menengadahkan tangan kembali dengan tangan ham, hampa. Eh, Allah yang malu. Aku lek Sangking murah. Lek gak meneh yang sampean isin aku. Wis dibelek. Oh, langsung tebal kan. kok male male susah. Apa? kula ngingu pitik kok meh 5 kilo. Sakit nih satu betul. Eh. <laughs> niatnya lu ngalah barokah. Nah, ini dalil Nabi itu doanya juga ngangkat tangan. Yang membuat Allah sampai malu ketika tidak memberi itu ketika doanya juga ngangkat tangan. Sunnah ngangkat tangan. Perkara Muhammadiyah enggak gelem urusane. Itu Nabi itu Nabi pas khutbah ada orang Badui, ya Allah, hancur, hancur, hancur lapo, panas, nggak bisa mengairi sawah, minta hujan. Akhirnya Nabi minta ya, nah, hujan terus nggak karuan banjir. Minggu berikutnya Jumatan datang lagi orang itu, ya nah. Jadi jadi eh, apa? Eh, hancur, hancur, halak, halak, halakat ambaluna, halakat biar eh, nah, terus mohonkan kepada Allah supaya menghentikan hujan. Lah Nabi terus begini, "Lama hawalaina wala alaina. Menunjuk ke arah langit mana-mana yang hujan, mana-mana yang enggak. Allahumma hawalaina wala alaina. Itu terus digeneralisir setiap berdoa mesti begitu. Padahal konteksnya itu memberi arah mendung, sing kono mendung, sing ini gak usah. Berarti berarti tidak harus lek ikut banyu ngeten ta. Iya, kan Wong ono atap sing Wong Ya Allah yang sana saja hujan, yang sini enggak lemah awalnya. Orang Muhammadiyah enggak minta hujan pun Tapi buatnya dia lucu ya dia. Oh, dengan nu apa? Angkat. Halakatil amwal, halakatil diyar, ya eh, begitu. Hancur. Jalur hutan, tiga hutan, Berarti sing khutbah itu mboten apa-apa ngangkat tangan bisa enggak? Donga. Ora apa-apa. Oh. Ora tau senane. Tapi sunahnya nggak usah ngangkat tangan. Oh, betul kan? Itu Nabi kan memang istisqo yang begini itu. Kalau doa-doa biasa yang angkat tangan biar makmumnya. Karena imam sedang repot, ya stabil tidak tongkat. pakai khotib lah ya pakai khotib ya ya uin ya, makmumnya ngangkat tangan wong kak nyekel tongkat kak lapo-lapo khotib itu sunahnya tangannya antung tangan sing tengen lek nganggur dah ngangkat tangan boten napa tangan loro rafa ayadaihi sunate Kagak. Oleh. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ngangkat tangan, ini juga dalilnya ngangkat tangan. Bawahnya ini juga doa eh, dalil ngangkat tangan. Inna Allah tayyib la yaqbalu illa tayyiba Sungguh Allah Maha Suci tidak menerima kecuali yang suci pula wa innallaha amaral mu'minin bima amara bil mursalin Allah perintahkan orang mukmin sama dengan apa yang Allah perintahkan pada para rasul. Kalau rasul disuruh makan halal, orang mukmin pun disuruh makan halal. Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibat wa'malu salihah. Orang mukmin, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Itu washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun Summa dzakara ar rajul yutilu safar. Lalu Nabi menceritakan ada seseorang laki-laki yang lama bepergian, tak pulang-pulang belum mandi. Eh. As'asa rambutnya awut-awutan. Akhbaro badannya berdebu. Gedurung mandi kan? Ya, tapi dalam situasi serba kotor itu. Ya mudu daihi Dia memanjangkan kedua tangannya alias berdoa. Sejak dulu adat orang berdoa itu yang angkat tangan. Yang angkat tangan. koi iso angkat tangan. Ya Rob, Ya Rob. Tapi sayang wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasu pakaiannya haram wa ghudhiya kecil diberi gizi bil haram dengan yang haram juga diberi nutrisi haram ghidha fa anna yus tajabulah mana mungkin orang itu diijabahi eh, tradisi orang NU ndonga ngejak wong akeh tonggo tanggane dicak ndonga bareng-bareng lha apa kok enggak ndonga dhewe dalile ana istakfir minan nas. Lipatkan orang banyak min du'ail khairi laka untuk mendoakan kebaikan bagimu. Eh, doa ini libatkan orang banyak ngejak wong akeh. Tapi aja lali berkate. Hmm. Eh, eh, manut Kanjeng Nabi. Libatkan orang banyak dalam berdoa. istakfir minan nasi min du'ail khairi laka. Fa innal karena sesungguhnya hamba itu layatri nggak tahu kan ala lisan iman lewat lisan siapakah yustajabu dia di, di, diberi ija ijab au yurham atau dirahmati lelak ndonga dewean enggak dikabulkan ya kukut nah hmm. libatkan orang banyak mulane wong NU senengane gendure itu Tapi lek mawon mboten sabrekat meke dan kita berkat. Yo ya, ditelok wonge. Ana sing cukup, ana sing kurang. Kula kurang. Sami dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rojulan jadi umfi salatihi. Ini dulu sudah orang yang berdoa dalam doanya lam yumajjidillah tidak bertahmid kepada Allah walam yusalli ala nabi tidak pula bersolawat pada nabi sallallahu alaihi wasallam faqala rasulullah ajilah hadza kok tergesa-gesa orang ini lalu nabi memanggilnya semada'ah faqala lahu al-ghairi min idza shalla ahadukum jika seorang dari kalian berdoa falyabda bitahmidi rabbi awalilah dengan bertahmid wasana memuji-muji alai Allah Sumayusolli lalu bersolawat ala nabi sumayada'u ba'du Lalu setelah itu berdoalah Masya'a apapun yang dia mau Pokoknya NU Alhamdulillah salawat Hmm.